TKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Kami berdua telah siap Tuan Resi lakukanlah apa yang ingin Tuhan lakukan. Ah, kenapa kau tanyakan padaku? Kaulah yang kuminta untuk menunjukkan kekuatan yang berada di dalam tubuhmu. Apakah kau tidak gentar? Apakah aku tidak takut jika kekuatan itu justru akan menggilasmu? Oh, tidak. Aku tidak takut. Yang justru kutakutkan adalah jika aku tidak berhasil memiliki kekuatanmu itu. Jika aku tidak berhasil mendapatkan kekuatan yang bersemayam dalam tubuhmu itu, ayolah cepat tunjukkan bentuk kekuatanmu itu. Saatnya telah sesuai dengan yang kau minta, bulan purnama. Hmm? Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-10 dengan judul Geger Bumi Galuh. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen, ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agee. pada seri yang ketujuh ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Eli Panca sebagai Seruni, Dedi sebagai Sancaka, Mogan sebagai Arumbaka, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya bersama dengan Cempaka sedang cemas menantikan saat bulan purnama. Saat Manarsi, Amista akan menagih janjinya untuk menyelidiki kekuatan misterius yang bersemayam dalam tubuh Raden Purbaya dan Cempaka. Keduanya pun memasrahkan diri mereka pada Dewata Agung. Dengan demikian, mereka dapat beristirahat dengan tenangnya tertidur pulas saat hari yang dinanti yang mendebarkan hati dan jantung mereka akan segera tiba. Benar-benar hmm, calon kesatria dan pendekar besar kedua bocah ini. Tidak ada rasa gentar maupun khawatir berada dalam tawananku. Hmm. Beristirahatlah bocah. Besok kalian harus membuka semua rahasia tentang kekuatan luar biasa yang berada dalam tubuh kalian. Hmm. Malam purnama akan segera tiba. Dan kekuatan itu harus segera kumiliki apapun bentuknya. Hmm. Tidurlah dengan tenang bocah. Aku akan kembali lagi kemari besok malam. Di tanah Pasundan ini, tidak terhitung tokoh-tokoh sakti yang mampu menghadapi aji lima bayang-bayangku hingga ratusan jurus. Kaget tua yang merupakan guru dari kedua bocah yang kutawan, jerangkung hidup yang baru saja kulayani beberapa gebrakan, kulihat memiliki kepandaian yang tidak kalah dari Mamang Kuraya, Prabu Sora, dengan Aji Banyu Cakrabuananya. Hmm, gadis muda yang pernah kutawan di Indra Prasta, juga tidak dapat kubuat main-main. Hah? Aku harus meningkatkan kepandaianku lebih jauh lagi jika ingin menjadi seorang penguasa dan juga seorang tokoh yang tanpa tanding. Aku harus mendapatkan kekuatan luar biasa yang bersemayam dalam tubuh bocah-bocah luar biasa itu. Dengan demikian, aku akan dapat dengan cepat menguasai dan meningkatkan kepandaianku. <laughs> Ambisi yang teramat besar dari Resi Amista dilengkapi dengan keserakahan, kepandaian, serta kelicikannya mempergunakan kesempatan yang kini berada di hadapannya. <laughs> Aku tidak akan menyanyiakan kesempatan yang kini diberikan oleh Prabu Sora. Aku akan membantunya menciptakan kebesarannya. Menggulung seluruh kerajaan-kerajaan di tanah Pasundan. <laughs> Kau akan berhasil, Prabu Sora. Tapi kau tidak akan kuberikan kesempatan untuk menikmati kebesaranmu. <laughs> Akulah yang kelak akan memerintah dan menikmati kebesaran Indra Prasta. Dan pada saatnya nanti, aku Resi Amista akan kembali ke tanah kelahiranku dengan membawa kekuatan yang besar untuk membalaskan penghinaan pada mereka yang telah mengusirku, yang telah menghina kelompok tujuh resi. Ah, Kelompok tujuh resi yang kini hanya tinggal aku dengan dua orang saudaraku yang lain. Hmm, tunggulah saatnya. Aku resi Amista tidak akan pernah membiarkan siapapun juga yang coba-coba menghina diriku. Keesokan harinya, sejak siang hari, Resi Amista telah meminta izin pada Prabu Sora untuk meninggalkan kota raja untuk beberapa saat. Akan tetapi, ketika malam tiba... Hei, Harupaka, kehadiranku dalam pondok ini tidak diketahui oleh siapapun. Aku telah meminta izin dari Baginda Prabu Sora untuk meninggalkan kota raja. Aku ingin melanjutkan penyelidikanku pada kedua bocah itu. Hmm, apakah Kakang akan melakukannya di tempat ini? Melakukan penyiksaan untuk memaksakan kehendak Kakang pada kedua bocah itu? Ya, aku akan melakukannya di tempat ini. Tapi aku tidak akan melakukan kekerasan pada kedua anak itu. Dia telah bersedia untuk mengungkapkan rahasia kekuatan ilmunya. Hmm. Apakah tempat ini cukup memenuhi syarat bagi pekerjaan itu, Kakang? Tak ada tempat lain yang lebih baik dari tempat ini. Aku tidak dapat melakukannya di luar kota raja. Kakek tua itu telah berada di sekitar istana Indraprasta. Hmm, pekerjaanku pastilah akan terganggu jika kulakukan di luar kompleks istana ini dan aku telah mengelabui Baginda dengan mengatakan hendak keluar istana beberapa saat. Dengan demikian tidak akan ada seorang pun yang akan mengganggu aku. Dua pengawal pondok ini telah kuperintahkan untuk keluar dan kembali besok pagi-pagi sekali. Lalu, apakah yang harus saya kerjakan kakak? Dan mengapa kakak memanggil saya kemari? Ah, kau bantulah aku. Berjaga-jagalah di depan pondok ini. Jaga agar jangan sampai ada seorang pun yang mengganggu pekerjaanku. Baik, Kakang. Saya akan melakukan perintah kakak. Bagus, Arumbaka. Ah, purnama telah bersinar penuh. Ini adalah saatnya yang tepat. Bersiaplah di depan pondok ini. Baik, Kakang. Hei, Malam ini juga aku harus berhasil mengungkapkan dan sekaligus berhasil mengambil kekuatan misterius yang berada dalam tubuh kedua bocah itu harus berhasil. Apakah kalian telah siap? Malam ini adalah malam yang kau janjikan, Nona Manis. Bulan telah bersinar penuh. Oh, maafkan saya, Raden. Jika karena saya, Raden menjadi seperti ini. Karena ingin menolong saya, Raden meninggalkan gemilangnya istana. Karena ingin menyelamatkan saya, Raden meninggalkan Sanjung dan puja-puja di Karang Sedana. Tidak. Kakak Cempaka lebih dari sekedar gemilang istana serta sanjung dan puja-puji. Eh, apalagi yang kalian tunggu? Oh iya iya iya iya iya. Ya. Aku lupa aku telah membuat kalian tidak berdaya. Hap, eh, Ayo bangkitlah sekarang. Kukira kalian dapat jika hanya untuk sekedar bangkit dan berjalan. Hmm? Marilah, Kak. Kita lihat saja apa yang kelak akan terjadi. Hmm, baiklah, Raden. Eh, eh. Nah, Resi Amista, hmm. kami telah siap. Kemanakah kau hendak membawa kami? <laughs> anak hebat, anak hebat. Ayolah, kau ikut aku. Kita akan ke belakang pondok ini tempat ini cukup aman untuk kita. Hmm, mari, mari. Raden, tenaga saya kelihatannya tak ada sama sekali. Walaupun tubuh ini dapat saya gerakkan. Itu semua karena ilmu totok yang mempunyai kekuatan hitam dari Rusia Mista. Tenanglah kak, jika ini memang sudah menjadi kendak Dewata, kita tidak dapat menolaknya. Apalah artinya nyawa saya, Raden? Saya justru menjadi khawatir dengan nasib yang akan menimpa Raden. Tidak, tidak, Kak. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku adalah murid dari kakek Kuraya dan juga jerangkong hidup. Tak ada satupun persoalan yang dapat membuatku takut. Nah, kita telah sampai. Ya, marilah kita duduk di rumput tebal di taman ini. Tidak kalah bersihnya dari lantai istana karang sedana. Kami berdua telah siap, Tuan Resi. Lakukanlah apa yang ingin Tuan lakukan. Hah? Kenapa kau tanyakan padaku? Kaulah yang kuminta untuk menunjukkan kekuatan yang berada di dalam tubuhmu. Huh. Oh, apakah kau tidak gentar? Apakah aku tidak takut jika kekuatan itu justru akan menggilasmu? Oh, tidak. Aku tidak takut. Yang justru kutakutkan adalah jika aku tidak berhasil memiliki kekuatanmu itu. Jika aku tidak berhasil mendapatkan kekuatan yang bersemayam dalam tubuhmu itu, ayolah cepat tunjukkan bentuk kekuatanmu itu. Saatnya telah sesuai dengan yang kau minta bulan purnama. Tuhan Tuan Resi, sesungguhnya lah kami tidak pernah tahu menahu tentang kekuatan itu. Jika memang kekuatan itu benar ada seperti katamu, ambillah sendiri jika kau memang mampu. Ambillah. Kami bersedia memenuhi semua perintahmu. Setan Paman, licik. Kau benar-benar licik, nona kecil. Kau telah membuat aku kehilangan waktu. Eh, apa sebenarnya tujuanmu? Hmm? Menunggu satu kesempatan untuk lepas dari tanganmu. Seperti halnya beberapa waktu yang lalu. Eh, lalu, lalu bagaimana dengan ceritamu tentang kekuatanmu dan hubungannya dengan bulan purnama? Semua itu hanyalah siasatku saja. Ah, Bocah, bocah-bocah busuk. Kura-kura kecil tak tahu diri. Tahukah kau apa akibatnya kau mempermainkan resi Amista, ha? Mati. Kami tidak takut menghadapinya. kau kira hanya itu bentuk balasan dari aku? Kau kira kematian adalah puncak penderitaan yang dapat kuberikan padamu? <laughs> Bocah bodoh, bocah bodoh. Jika demikian, Resi Amista tidak akan mungkin selama-lamanya dapat mencapai cita-cita besarnya. <laughs> Bukan, <laughs> bukan bocah-bocah bodoh. Kematian bukanlah puncak penderitaan yang akan kau terima. Lakukanlah apa yang hendak kau lakukan pada kami. Aku tidak takut menerima siksaan apapun darimu, Resi Amista. Hmm, benarkah itu? Benarkah kau akan sanggup? Benarkah kau akan sanggup jika saat ini aku menyayat-nyayat salah satu di antara kalian? Sementara salah seorang yang menjadi dan mendapat giliran kedua akan menyaksikan aku melepaskan satu persatu anggota tubuh salah seorang di antara kalian. <laughs> Dan mungkin aku akan meletakkan bagian tubuh yang melepaskan di pangkuan orang yang menjadi sahabat. <laughs> Iblis, ah. setan neraka. Kau, kau benar-benar bukan seorang manusia, Resi Amista jika kau mampu melakukan hal itu. <laughs> Kita akan segera membuktikannya. nista yang merasa telah dipermainkan oleh kedua tawanan yang belum lagi sempurna meningkat remaja, melangkah perlahan mendekati Raden Purbaya dan Cempaka yang duduk di hadapannya dengan pandangan yang sangat menyeramkan. Sementara itu di depan pondok Resi Amista, Resi Arumbaka yang baru saja berjaga-jaga mendengar suara ketukan pintu. Hmm, siapakah itu yang datang? Bukankah tidak ada seorang pun yang mengetahui kehadiran Resi Amista dan juga aku? Gibail! Gibail! Buka pintu cepat! Junjunganku Putri Seruni ingin masuk dan bertemu dengan Resi Amista. Gibail! Oh, celaka. Aku harus mengusir mereka sebelum Kakang Amista jadi terganggu dengan keributan ini. Tunggu. Tuan Tuan Arumbaka. Di manakah Kibail dan Sariman penjaga pondok ini? Mereka diberikan waktu oleh Rishi Amista untuk beristirahat bersama keluarga selama Resi Amista keluar malam ini. Hmm. Jadi Resi Amista tidak berada di tempat ini. Benar. Biarlah pengawal. Aku tidak memerlukan resi Amista. Aku ingin bertemu dengan dua orang yang menjadi tawanannya, yang katanya pernah mengenalku. Bukankah kedua adalah Cempaka dan Purbaya? Uh, ah, hmm. saya tidak tahu, Tuan Putri. Saya tidak mengerti. Sebaiknya Tuan Putri kembali besok pagi saja. Tuan Putri dapat bertemu langsung dengan Resi Amista. Aku tidak ingin bertemu dengan Resi Amista. Tapi dengan kedua anak itu, kedua anak yang menjadi sahabatku. Aku ingin bertemu dan bertanya apa kesalahannya hingga ia sampai menjadi tawanan dari Resi Amista. Ah, tapi Ayahanda Tuan Putri, Baginda Prabu Sora telah mengerti tentang tawanan itu. Hmm, ada apa ini? Kenapa kau jadi menghalangi aku? Junjunganmu sementara Resi Amista sendiri kau katakan tidak ada di dalam pondok ini. Ada apa sebenarnya di dalam sana? Tuan Arumbaka, sebaiknya minggirlah dan izinkan Tuan Putri untuk masuk dan membuktikan sendiri di dalam. Uh, tapi... Kau benar-benar keterlaluan, hai orang asing. Ah, itu Sanjaka. Hei, Sanjaka, kemarilah. Tuan Putri berada di sini. Ada apakah? Apakah yang telah terjadi hingga malam-malam Tuan Putri berada di sini? Aku mendapat berita dari salah seorang pengawal Resi Amista bahwa tawanan yang dibawanya kemari adalah dua orang sahabatku yang pernah kita kenal dahulu. Dua hari yang lalu ia mengabarkan padaku. Dan kini aku baru mengingatnya dan mencoba untuk melihatnya. Lalu, apakah yang telah terjadi di tempat ini? Tuan Arumbaka tidak mengizinkan Tuan Putri untuk memasuki pondokan ini dan melihat ke dalam. Hei, benarkah semua itu resi Arumbaka? Benarkah kau tidak mengizinkan Tuan Putri Seruni yang menjadi pemilik seluruh komplek istana ini serta juga seluruh wilayah Indraprasta ini? Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan Raden Purbaya dan Cempaka? Apakah Putri Seruni akan berhasil menyelamatkannya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-10, Geger Bumi Galuh, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanax bersama Teater Sanggar Cerita, bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.